Allah untuk selanjutnya di Masjid An-Nur tiap-tiap hari Kamis pagi mengenai kajian kita Al-Aqidah al fakawiyah yang terakhir kita sampai di poin yang nomor berapa masih ingat aku terakhir adalah poin ke 82 yaitu iman kepada hari kebangkitan, pembalasan amal-amal pada hari kiamat, dan seterusnya. Dan insya Allah sebelum kita melanjutkan poin ke-83 dan poin-poin setelahnya Pada pertemuan pertama ini Saya ingin membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah Yang pertama-tama tentang akidah Apa itu akidah? Akidah dari segi bahasa Al-aqidatu lughatan min al-'aqdi wat-tawthiqi wal-ihdami war-rabti bi quwwah. Akidah menurut bahasa, menurut etimologi itu berasal dari ikatan. Ikatan yang kuat, yang mantap dan tidak goyang lagi. Jadi akidah itu sesuatu yang seakan-akan kita ikat sehingga tidak akan lepas ikatan itu. Kemudian menurut istilah, menurut terminologi Akidah itu gampangnya adalah Al-imanul jazim Billadhi la yataparraku ilaihi syak Lada mu'taqidihi Yaitu keimanan yang mantap Yang mana tidak ada lagi keraguan Pada orang yang telah meyakininya Jadi iman yang mantap, iman yang kuat Sehingga tidak ada lagi keraguan bagi orang yang telah meyakini hal itu menurut istilah. Adapun akidah Islamiyah, akidah orang Islam adalah dia mengimani dengan sebenar-benar keimanan tentang Allah dan apa saja yang berhubungan dengan tauhid serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala dia iman dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib bertauhid kepada Allah serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta dia juga mengimani rukun iman yang keenam, iman kepada para malaikat kitab-kitab Allah para rasul Allah iman kepada hari akhir dan juga iman kepada takdir serta juga mengimani hal-hal yang telah sahih daripada perkara-perkara gaib atau berita-berita yang telah sampai kepada kita dengan sanad yang sahih pula dan kita mengimani usul prinsip-prinsip baik yang berupa akidah atau berupa amaliyah akidah Islamiyah Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, kita sering mendengar kata-kata as-salafus saleh, as-salafus saleh. Akidahnya salafus saleh. Salafus saleh itu adalah tiga generasi pertama dari umat Islam yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku Kemudian yang setelahnya Kemudian yang setelahnya lagi Yaitu generasi para sahabat Kemudian tabi'un dan tabi'ut tabi'in Mereka lah yang dikenal dengan As-salafus salih Mereka masanya dekat dengan Rasulullah SAW Sehingga mereka benar-benar paham Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, mengikuti cara mereka, menjadikan mereka sebagai suri tauladan itu dikenal dengan orang salafi. Dinisbahkan kepada mereka. Artinya dia ini salafi, akidahnya mengikuti salafus soleh, manhajnya mengikuti salafus soleh. Kemudian juga kita mengenal kata-kata ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah wal jamaah Mereka adalah orang-orang yang dalam beragama Mengikuti Rasulullah SAW Dan para sahabat Dalam beragama mengikuti Rasulullah SAW Dan para sahabat Ahli sunnah wal jamaah Yang mana Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita penjelasan Akan terpecahnya umat SAW mereka masanya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka benar-benar paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, mengikuti cara mereka, menjadikan mereka sebagai suri tauladan, itu dikenal dengan orang salafi. Dinisbahkan kepada mereka. Artinya dia ini salafi, akidahnya mengikuti salafus soleh manhajnya mengikuti salafus soleh. Kemudian juga kita mengenal kata-kata ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang dalam beragama mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dalam beragama mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ahlu Sunnah wal Jamaah yang mana Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita penjelasan akan terpecahnya al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah, yaitu orang yang dalam beragama mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kemudian mereka dikenal dengan al-firqatul najiyah, golongan yang selamat. Kenapa golongan yang selamat? Ya karena ini 73 semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Daripada firqah-firqah itu. Ahlus sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kemudian juga mereka dikenal dengan at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وفي رواية ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك Selalu ada pada umat ini kelompok yang mereka tegak di atas kebenaran dan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbahaya bagi mereka siapa saja yang menghinakan mereka dan siapa saja yang menyelisihi mereka sampai datang perkara Allah sampai menjelang kiamat. at al-Mansurah selalu ada sampai menjelang kiamat. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kenapa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Mereka disebut ahlus sunnah, ahlus sunnah karena mereka itu listimsakihim wattiba'ihim li sunnatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mereka berpegang dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka dinamakan ahli sunnah karena mereka berpegang dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnah beliau berarti ajaran beliau secara keseluruhan. Kalau kita bicara sunnah, maka ada dua pembahasan. Sunnah secara umum dan sunnah menurut istilah ahli fikih. Kalau sunnah secara umum adalah seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan dan juga sifat. Semuanya yang dari Rasulullah namanya sunnah. Jadi semua ajaran beliau itu namanya sunnah. Adapun kalau menurut istilah ahli PK, maka sunnah itu kembali kepada hukum yang lima. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini pembahasannya lain. Yang kita bahas adalah sunnah dalam arti ajaran Rasulullah SAW semuanya. Ahlu sunnah berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka disebut dengan al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka dinamakan al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Li'annahum alladzina tajtama'u 'alal haqq. Karena mereka adalah orang-orang yang bersatu di atas kebenaran. Walam yatafarraqu fid din dan mereka tidak berpecah belah dalam agama. Wajtama'u ala a'immatil haqq dan mereka bersatu mengikuti para imam yang hak. Para imam yang hak. Walam yakhruju alaihim mereka tidak membangkang para imam yang hak itu Wattaba'u ma ajma' alaihi salaful ummah dan mereka mengikuti apa yang telah disepakati oleh salafus soleh. Jadi mereka dinamakan al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Jadi bersatu itu perlu, tapi eh, bersatu di atas kebenaran. Tidak bercerai-berai karena di antara cirinya ahlu bid'ah itu adalah bercerai-berai. Ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu bersatu Ciri khas ahli fitnah bercerai-berai Kemudian ahli sunnah wal jamaah bersatu di atas Mengikuti ajaran para imam yang hak Kalau kita kembali kepada para khalifah Yang empat khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Dan yang setelahnya Kemudian juga para imam Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya tidak membangkang. Dan mereka al-jamaah itu mengikuti yang telah disepakati oleh salafus saleh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah di antara kecerdasan para sahabat ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa umat ini terpecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Bagaimana sikapnya para sahabat? Karena kecerdasan mereka Yang mereka tanyakan itu adalah Manhum Siapa yang selamat itu ya Rasulullah Jadi mereka bukan mikir yang lainnya Yang mereka pikir cuma satu Ya Rasulullah anda tadi mengatakan Pecah 73 Masuk neraka semuanya Surga hanya satu Ya Rasulullah yang masuk surga itu siapa? Siapa mereka? Ini kepintarannya Untuk mengetahui siapa mereka Dan untuk nanti mengikuti mereka jadi para sahabat bukan mengatakan ya Rasulullah bagaimana cara menyatukan mereka sehingga jadi satu. Tidak, karena nggak mungkin disatukan. Namanya aja wasatab tariku pecah. Kalau pecah nggak mungkin disatukan. Seperti kaca yang pecah bercerai-berai. Disatukan nggak mungkin. Mungkin disatukan tapi disatukan dengan pura-pura saja. Pura-pura bersatu, tapi dalamnya bercerai-berai. Jadi yang paling penting sekarang adalah mana yang selamat, kita ikuti yang selamat, tanfir fatun Kemudian ahli sunnah wal jamaah mereka mengikuti sunnah, mereka mengikuti hadis, maka mereka pun juga disebut dengan ahli hadis. Ahli hadis di antara nama ahli sunnah wal jamaah dan mereka juga disebut dengan ahli asar dan mereka juga disebut dengan ahlul ittiba dan yang lain-lainnya. Jadi mereka punya banyak nama. Ahlus sunnah wal jamaah. At-Taifah al-Mansurah. Al-Firqatun Najiyah. Ahlul Hadis, Ahlul Athar, Ahlul Ittiba dan nama-nama yang lainnya, nama-nama yang memang diberikan gelar itu kepada Ahlul sunnah wal jamaah. Selanjutnya ikhwan wa wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kaidah-kaidah dan usul ahli sunnah wal jamaah dalam manhaj mereka mengambil ilmu serta berdalil. Qawaid wa usul fi manhajit talaki wal istidlal. Kaidah dan usul ahli sunnah wal jamaah dalam manhaj mengambil ilmu dan berdalil. Ini koidahnya dan usulnya ada 12. Jadi maksudnya di sini ahli sunnah wal jamaah itu ketika mengambil ilmu bagaimana kaidahnya, bagaimana usulnya, seperti apa caranya. Sumber ilmu menurut ahli sunnah wal jamaah dan bagaimana pula cara mereka itu berdalil, beristidlal? Bagaimana caranya? Yang pertama-tama sumber akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini poin yang pertama, ada 12 poin. Masdarul akidah, sumber akidah ahli sunnah wal jamaah adalah kitabullah وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح adalah kitab Allah Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah Dan kesepakatan salafus soleh Ijma'nya salafus soleh jadi sumber akidah menurut ahli sunnah wa jamaah ini Al-Quran, wa sunnah dan kesepakatan salafus soleh. Berarti kalau ada kesepakatan di sini, kalau khilafiyah berarti tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Khilafiyah harus yang sepakat di kalangan salafus soleh. Kemudian poin yang kedua, adalah kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jafa qawluhu wal amal bihi wa in kana ahadan fil aqaidi wa ghairiha semua yang telah sahih semua yang telah sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima dan diamalkan. Semua yang telah sahih dari sunnah Rasulullah SAW wajib diterima dan diamalkan walaupun ahad. Walaupun ahad dalam akidah dan yang lainnya. Ini kaidah dan usul ahli sunnah wal jamaah ya. Yang penting itu adalah sahih. Hadisnya sahih, diterima, diamalkan. Dalam akidah ataupun dalam hukum ataupun dalam hal yang lainnya. Walaupun dia itu ahad. Karena ada kelompok yang lainnya yang mengatakan akidah atau hukum tidak boleh hadis ahad, harus mutawatir. Nah, ini berarti menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah sama sama saja. Ahad mutawatir diterima, hujjah dalam akidah dan dalam hal yang lain. Yang penting pokoknya sahih. Yang penting sahih. Walaupun memang mutawatir itu tentu derajatnya lebih tinggi di atasnya ahad. Karena kalau kita hanya memakai yang mutawatir saja, maka Islam bisa Islam bisa bubar, Islam bisa habis. Hadis mutawatir berapa? Sedikit bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan hadis ahad tidak diterima dalam akidah, berarti tujuannya adalah meruntuhkan meruntuhkan Islam. Atau maunya meruntuhkan ahli sunnah wal jamaah? Karena banyak hadis yang ahad dan Rasulullah SAW ketika mengirim sahabat ke negeri-negeri lainnya itu hadis yang mereka bawa adalah hadis ahad. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengirim sahabat Muhammad bin Jabal ke Yaman, Hadisnya sahabat Muhammad bagi orang Yaman adalah hadis ahad karena beliau sendirian. Atau mungkin boleh ditemani satu dua orang itu aja. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah al-marja'u fi fahmil kitab was sunnah wan nususu al-mubayyinatu laha wa fahmu as-salafis salih wa man sara ala manhajihim al a'immah rujukan. Nah, ini penting ya. Ini amat sangat penting. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Rujukan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rujukan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya adalah nas-nas yang menjelaskannya dan pemahaman salafus soleh serta para imam yang berjalan di atas manhaj mereka para imam yang berjalan di atas manhaj mereka wala yu'aradu ma thabata min dhalika bi mujarrad ihtimalat lughawiyah dan tidak boleh ditentang apa yang telah sahih dari hal itu dengan sekedar kemungkinan-kemungkinan dari segi bahasa. Ini termasuk yang sangat penting ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Dan ini juga termasuk yang prinsip. Ini termasuk yang prinsip. Yaitu dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua kelompok membawa Quran, membawa sunnah. Semuanya kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau Allah, kalau Rasulullah, semua kelompok. Semua kelompok mengaku ahli sunnah wal jamaah. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemahamannya itu loh, yang penting. Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah Rujukan ahli Sunnah wal Jamaah Adalah nas-nas yang menjelaskannya jadi artinya Quran ditafsirkan dengan Al-Quran Quran ditafsirkan dengan sunnah Atau sunnah ditafsirkan dengan sunnah Ini yang pertama kalau ada Karena Al-Quran itu satu dengan yang lainnya saling menjelaskan Demikian pula hadis menjelaskan sunnah Demikian pula sesama hadis saling menjelaskan Ini yang pertama Kemudian yang berikutnya adalah memahaminya dengan pemahaman salafus soleh memahami Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh pemahaman sahabat, pemahaman tabi'un, pemahaman tabi'ut, tabi'in. Kenapa dengan pemahaman salafus soleh? Karena salafus soleh itu kumpul Rasulullah SAW atau masa mereka dekat dengan masa Rasulullah SAW Bahasa mereka sama dengan bahasa Rasulullah SAW Bahasa mereka adalah bahasa Quran dan bahasa As-Sunnah. Kemudian tidak banyak perbedaan di antara mereka, tidak banyak perpecahan di antara mereka. Kemudian pemikiran-pemikiran mereka belum terkontaminasi, belum terkotori oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Mereka masih murni. Jadi mereka benar-benar tahu apa yang dimaui oleh Allah dan apa yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman salafus saleh ini sangat penting amat sangat penting. Kemudian juga pemahaman para imam yang berjalan di atas manhatnya salafus saleh. Para imam. Jadi yang setelahnya tabi'ut, tabi'in, para imam, tapi mereka mengikuti salafus saleh dan nama-nama mereka ada banyak sekali. Tidak boleh semua itu ditentang hanya dengan kemungkinan-kemungkinan dari segi bahasa. Nah, inilah syubhat yang ada. Kebanyakan kelompok-kelompok yang nyeleweng itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah hanya sekedar dengan kemungkinan-kemungkinan segi bahasa. Antum lihat aja. Misalnya orang-orang liberal, mereka selalu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman bahasa. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kalau menurut kita adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut mereka tidak agama di sisi Allah adalah Islam. Ai al Islam pasrah. Orang yang pasrah berarti dia Islam. Nah ini bahaya jelas-jelas menyimpang. Demikian pula kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka suka memegang kata-kata itu aja dipahami sendiri, nyimpang. Contoh yang paling gampang yaitu masalah mengkafirkan. Pokoknya lafaz-lafaz kufur langsung kafir. Tanpa dia memahaminya dengan pemahaman yang benar. Bagaimana salafus saleh memahami hal itu? Hal itu. Kemudian, jadi rujukan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah salafus Soleh dan siapa saja yang ikuti salafus Soleh. Intinya itu. Karena itu dikenal dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Pemahaman ini sangat penting ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah. Kemudian poin yang keempat adalah usuluddin kulluhu kulluhu usuluddini kullihi usuluddini kullihi Fattayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wa wa wasallam wa laysa li ahadin an yuhditha syai'an za'iman annahu Prinsip-prinsip agama semuanya Prinsip-prinsip agama semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh seorang pun mengadakan sesuatu yang baru dengan menganggapnya bahwa hal itu adalah bagian dari agama bahwa hal itu adalah bagian dari agama jadi usuluddin prinsip-prinsip agama semuanya itu telah dijelaskan oleh Rasulullah dan SAW akidah itu sudah tuntas sudah beres sehingga tidak tidak boleh seorang pun membawa sesuatu yang baru mengadakan sesuatu yang baru lalu dia beranggapan ini adalah bagian dari agama agama telah beres. Bahkan di antara ayat yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan atasmu nikmatku telah aku sempurnakan atasmu agamamu dan telah aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Jadi Islam sudah sempurna. Imam Malik rahimahullahu taala mengomentari ayat ini kata beliau, "Mani batada'a bid'atan fid din yara annaha hasanah faqad ittahama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-risalah aw kama qala." Orang yang membuat bid'ah dalam agama yang dianggapnya baik bid'ah itu Berarti orang ini telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Jadi kalau orang bikin fitnah dalam agama, secara tidak langsung orang ini nuduh Rasulullah menyembunyikan sesuatu. Belum disampaikan. Iya atau tidak? Iya. Karena ayat ini mengatakan semuanya telah sempurna, beres. Kalau ada orang bikin yang baru lagi, berarti secara tidak langsung nuduh Rasulullah khianat. Berarti ada yang oleh Rasulullah belum disampaikan. Berarti ada yang belum beliau sampaikan. Ya, itu tentang masalah agama, beres semuanya. Kita hanya mengikuti saja dan kita tidak membuat sesuatu yang baru. Termasuk hujah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala terhadap Ibnu Abi Duha. Dia adalah seorang ahli bid'ah yang sangat buruk kopi. Beliau yang mempengaruhi khalifah saat itu untuk memaksa manusia mengatakan Quran itu adalah makhluk. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mendapat kesempatan untuk adu argumentasi dengan Ibnu Abi Duhat ini, argumentasi yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala adalah tentang ajaran salafus saleh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu memaksa manusia mengatakan Quran itu makhluk. Apakah hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Oleh Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Rasulullah Alaihi Wasallam dan Al-Qurafah Ar-Rashidun tidak pernah mengajarkan hal itu, tidak pernah ninggung hal itu. Berarti di sini kamu ini ada satu dari dua kemungkinan. Berarti bid'ah yang kamu bawa ini adalah merupakan salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal itu, tapi beliau sengaja tidak menyampaikannya. Rasulullah dan Khulafaur Rasul tahu hal itu, tapi oleh mereka tidak disampaikan. Oleh mereka memang ditahan ilmunya. Kalau memang ini jawabannya, maka cukuplah bagi kita niru Rasulullah dan sahabat untuk tidak menyampaikannya, untuk menahannya. Mereka katakan, kita katakan. Mereka diam, kita diam. Mereka jalan, kita jalan. Mereka berhenti, kita berhenti. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak tahu, sementara kamu yang tahu. Kalau memang ini jawabannya, maka adalah ya luka ibna luka. Aduhai orang yang bodoh bin tolol. Maksudnya aduhai alangkah amat bodohnya kamu ini. Kamu mengatakan Rasulullah dan sahabat tidak tahu, sementara kamu mengatakan dirimu tahu. Jadi itu aja. Jadi gampang. Orang-orang yang membuat fitnah itu cuma dua argumentasinya. Apakah Rasulullah dan para sahabat melakukan atau tidak? Jawabannya tidak. Oh, kalau memang mereka tidak melakukan, kalau gitu kita cukup niru mereka untuk tidak melakukan. Kalau ternyata atau yang kedua Rasulullah dan sahabat tidak tahu, sementara dia mengklaim tahu, gitu tadi berarti ini adalah orang yang sangat bodoh. Kemudian poin yang kelima, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, at-taslimu lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahiran wa batinan. Fala yu'aradu shay'un min al-kitab aw as sunnah as-sahihati bi qiyasin wa la dawkin wa la kashfin wa la qawli shaykhin wa la imamin wa nahwi dhalik. Poin yang kelima adalah pasrah pasrah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan hati Maka tidak diperbolehkan menentang sesuatu dari Al-Quran atau sunnah sahihah dengan kias tidak pula dengan rasa tidak pula dengan kasyaf kasyaf peningkapan peningkapan nanti dijelaskan tidak pula dengan ucapan syekh syekh guru tidak pula dengan ucapan imam dan yang seperti itu. Jadi ini termasuk manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam mencari ilmu dan berdalil. Jadi kita ini pasrah total kepada dalil lahir batin. Pasrah total kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah lahir batin. Kita hanya ikuti saja. Ikuti saja. Tidak boleh sesuatu pun dari Al-Quran dan dari Sunnah yang sahih itu ditentang. Tidak boleh nentang. Yang pertama-tama tidak boleh ditentang dengan kias, kias, kiasan-kiasan. Jadi kias itu memang ada, ada kias yang boleh, ada kias yang tidak boleh. Kias yang ada itu adalah kias dalam hal hukum yang memang tidak bertentangan dengan dalil dan justru menguatkan dalil. Kias dalam ilmu usul fikih itu maknanya adalah ilhaqu far'in bi aslin bi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Kita menyertakan yang cabang kepada yang pokok untuk menetapkan suatu hukum dikarenakan suatu sebab yang sama. Contoh yang paling gampang kias yang benar itu adalah mengkiaskan zakat fitrah. Beras dikiaskan kepada kurma atau gandum. Zaman Nabi dulu mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa beras atau gandum karena beras eh, berupa kurma atau gandum. Karena kurma atau gandum bagi mereka adalah makanan pokok. Nah, kita makanan pokoknya adalah beras atau nasi itu. Maka berarti beras ini dikiaskan kepada gandum atau kurma. Ini kias yang benar, kias yang cocok. Adapun kalau kias yang jelas-jelas menentang dalil, maka ini namanya adalah kiasun fasid, kias yang rusak. Tidak boleh ditentang dengan kias-kias. Dan rusaknya umat ini adalah menentang Quran dan Sunnah dengan sekedar kias. Analog. Analog. Yang menyebab dosa yang pertama itu adalah disebabkan oleh kias. Yaitu iblis. Iblis mengkiaskan. Ketika iblis disuruh oleh Allah tunduk sujud Wa nalil malaikatis judu li'adam. Fasa jadu illa iblis apa wastakbar ila akhiril ayat. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud berupa penghormatan, bukan menyembah. Semuanya sujud kecuali iblis sombong. Karena apa? Karena dia punya kias analog. Dia mengatakan ana khairul minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, Engkau ciptakan dia ya Allah dari dari tanah. Tanah dengan api ya Allah, hebatan mana? Kalau menurut kias ya Allah, mestinya yang tanah berarti kepada yang api. Hasilnya ya masuk neraka. Kenapa? Sudah ada perintah jelas. Allah Allah, Allah Rasulullah SAW dia menentang dengan kias, tidak bisa. Kemudian juga tidak boleh Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah ditentang dengan zauq rasa. Dok nah, kalau dok ini identik dengan orang-orang sufi. Sufi itu dalilnya adalah rasa, rasa, rasa, rasanya, rasanya. Padahal tidak ada rasa boleh-boleh saja selama rasa tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menentang Quran dengan Sunnah ditentang dengan rasa ya nggak bisa. Yang dicari yang dicari oleh mereka kan rasa. Sehingga dalil yang sahih dari Quran dari Sunnah dikalahkan. Alasan mereka ya rasa itu. Yang belum merasakan, bahkan mereka punya kaidah. Kaidahnya malam yadzub lam yakrif. Siapa yang belum pernah merasakan, dia tidak akan pernah tahu. Nah ini kata-kata ini bisa benar bisa salah. Kalau tujuannya menentang Quran dan sunnah dengan rasa, ya tidak benar. Mereka punya alasan lagi. Misalnya orang ketika diberi cerita, diberi cerita tentang buah apel. Sementara dia belum pernah merasakan buah apel, ya dia tidak akan pernah paham tentang apel. Setelah dia benar-benar merasakan apel itu baru tahu oh kayak gini apel itu. Jadi selama rasa bertentangan dengan Al-Quran dan as Maka tetap didahulukan Al-Quran dan As-Sunnah Tidak boleh pula dibantah Ditolak dengan kasyaf Kasyaf itu peningkapan-peningkapan Biasanya ada wali allah Oleh Allah diberi karomah Berupa kasah, disingkap sesuatu Itu memang ada ya Selama dalam koridor syari Dan dia memang benar-benar wali Allah Yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Tapi Quran dan Sunnah tidak boleh dilawan dengan kasah itu Tidak boleh Atau dengan mimpi Mimpi seperti ada di Sahih Bukhari Ada yang mimpi dari kalangan tadi tabi'in insyaAllah Mimpi ketemu Abil Abu Lahab Ketemu Abu Lahab Abu Lahab diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. bagaimana keadaan Abu Lahab Dia bilang keadaanku susah Fi khaybah susah aku Cuman aku kalau hari Senin dapat minum Di celah-celah jariku Karena aku dulu ketika mendengar kelahiran keponakanku Muhammad Aku senang sehingga aku memerdekakan budakku yang bernama Bal Aslamiyah untuk menyusui Muhammad itu. Karena-karena senengku kepada kelahiran Nabi Muhammad itu, aku Allah diberi keringanan, diberi minum di celah di celah-celah dariku. Nah ini mimpi, nggak boleh jadikan dalil. Sementara ayat Al-Qur'annya jelas tabat yada abila habiu atab nggak bisa. Jadi kasar. Tidak pula tidak boleh ditentang dengan ucapannya syekh, guru atau ucapannya imam, siapapun imamnya. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah taala, "Kullun minna yukhadhu wa yuraddu min kalamihi illa sahib hadzal qabr." Masing-masing kita bisa diterima ucapannya, bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendahulukan ucapan guru, ucapan imam daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti dikhawatirkan akan turun hujan batu menimpa kita. Hujan batu akan turun sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kata beliau, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa qala Umar hampir-hampir hujan batu turun menimpa kamu. Kenapa? Aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, tapi kamu bantah. Kamu mengatakan, loh aku Bakar kan bilang begini, Umar kan bilang begitu. Subhanallah. Jadi menentang ucapannya Rasulullah SAW saja dengan ucapan Abu Bakar dan Umar tidak boleh. Apalagi orang yang dibawanya Abu Bakar dan Umar, Imam Syafi'i apalagi ucapan kita. Dan yang semisalnya jadi ahli sunnah wa jamaah itu mengikuti dalil. Ahli sunnah itu orang paling bahagia. Yang penting ada dalil, mantap semuanya, ya ikuti, <clears throat> ikuti dalil. Lahir batin, pasrah kepada Allah dan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang keenam, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, al-aqlu sarihu muwafiqun lin-naqli sahihi ولا يتعارض قطعيا منهما أبدا وعند توهم التعارض يقدم النقل akal yang sehat pasti mencocoki dalil yang sahih dan tidak mungkin ada pertentangan yang telah qat'i yang telah qat'i ya qat'i dan telah pasti yang telah qat'i yang telah pasti daripada keduanya selama-lamanya Wa inda tawahumi ta'arudi yuqaddamun naqlu dan ketika ketika disangka ada pertentangan maka yang didahulukan adalah dalil Jadi akal dengan dalil pasti cocok. Tidak mungkin akal itu tidak sesuai dengan dalil, tidak mungkin dalil tidak sesuai dengan akal. Kan banyak orang mengatakan tidak masuk akal itu, masuk akal. Tapi dengan catatan al aklu asorih akal sehat. Akal sehat. Bukan akal yang memang niatnya adalah menentang. Selalu sesuai dengan dalil yang sahih Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang oleh Allah diberi kecerdasan luar biasa, beliau pandai membantah orang-orang terutama dari kelompok filsafat, ahli filsafat yang selalu menentang dalil, dianggap nggak sesuai dengan akal. Nah, ahli filsafat kan patokannya akal. Beliau menulis kitab berjilid-jilid judulnya itu adalah Dar'u Ta'arudil Akal bin akal jadi menolak menolak adanya pertentangan antara akal dengan dengan, dengan antara dalil dengan akal dan uta'arudil akal menakal ditolak. Seperti itu. Tidak mungkin bertentangan antara akal dengan dalil yang telah pasti selama-lamanya seandainya kita memahami kok kayaknya ada pertentangan. Kayaknya ini tidak masuk akal dalil ini. Maka yang didahulukan adalah dalilnya bukan akalnya. Yang didahulukan adalah dalil Contoh yang paling gampang seperti kisah tentang Isra dan Mi'raj Isra dan Mi'raj Kalau kita mau apa namanya pakai akal-akalan dengan akal yang dangkal nggak masuk akal itu nggak masuk akal bayangkan dalam satu malam Rasulullah SAW rohnya dan jasadnya pergi dari Mekah ke Palestina lalu ke langit lalu pulang ke Mekah lagi Secara akal nggak masuk akal, akal yang dangkal. Tapi akal orang yang beriman masuk akal karena dia iman kepada yang Allah. Karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika ditanya tentang eh, ketika mengomentari mengusap sepatu kuf kata beliau laukana dinu birraqyi lakana asfalul kufi aula bil mas'i min a'lahu Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha alaihi alaihima. Kalau sekiranya agama itu pakai akal-akalan, akal yang dangkal maksudnya, akal yang dangkal, maka tentu saja bagian bawah sepatu kuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi kenapa yang diusap? bagian atas. Kata beliau karena aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya. Ini kalau pakai akal yang dangkal. Bukan berarti agama nggak boleh pakai akal. Agama nyuruh kita berakal. La'allakum kilun Afala ta'qilun. La'allakum tatafakarun. dan seterusnya. Agama memuliakan akal, memuliakan pikiran, tapi yang sesuai dengan koridor syar'i, mau tunduk kepada aturan syariat bukan yang menentang. Seperti itu. Jadi memang kalau kita mau jujur dan kita mau lebih ilmu lebih, semua dalil itu selalu sesuai dengan akal, masuk akal, masuk akal. Seandainya pun akal kita tetap menolak juga, maka dalil tetap dimenangkan. Dalil wa atokna pasrah. Berarti kita belum bisa menyingkap apa hikmah daripadanya. Kemudian poin yang ketujuh, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah maka mungkin itu dulu Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak Tafadol Kalau ada yang mau tanya Tafadol silakan Untuk ikhwan pun akhwatnya pakai ya Kenapa? SMS eh, saya tidak bawa Pak kertas saja Saya tidak bawa HP Akhwatnya Pak kertas saja ya Nanti biar ada yang ambil Kontrol silakan kalau ada yang mau ditanyakan 好的 suci ketika diperintahkan oleh Allah berinfak. Ini kan pertanyaannya ya, orang kaya ketika disuruh infak, total sodakoh, dia mengatakan, ada apa saya beri dia? Allah saja nggak memberi dia. Ini sama dengan hujahnya orang Yahudi. Intuk ridullah korban hasan. Allah kan nyuruh mereka memberikan pinjaman, memberikan bantuan. Yahudi alasannya apa? Yahudi alasannya itu yadullahi mengelulah Inna faqirun fakirun wa nahnu aghnia. Allah itu melarat kami ini orang kaya. Ini loh buktinya. Allah nggak bisa bantu dia. Allah nyuruh saya bantu dia. ya maghlulah. Allah itu kikir, Allah itu pelit kata Yahudi. Dan itu bukan hujah. Memang di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin saling bantu. Yang kaya bantu orang miskin. Yang miskin juga bantu orang kaya dengan doanya dan dengan yang lainnya. Itu sama dengan pejahnya orang-orang kaum Jabriyah. Jabriyah. Jabriyah mengatakan semuanya serba takdir. Bahkan dalam dakwah pun bisa dikatakan seperti itu nanti kalau kita ikuti Jabriyah. Ada apa saya mendakwai dia? Toh Allah juga menyesatkan dia. Kalau Allah mau memberi hidayah dia kan bisa. Buat apa repot-repot? Ya tidak, memang betul Allah bisa. Tapi yang kaya memang disuruh nyumbang, yang punya ilmu disuruh menyampaikan ilmunya. Soal dia nerima enggak nerima itu urusannya Allah. Jadi yang penting itu adalah orang kaya dianjurkan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Sekarang ini saja kalau Allah menjadikan manusia kaya semuanya, bisa atau tidak? Bisa. Sekarang ini saja Allah menjadikan orang ini dalam hidayah semuanya, Allah bisa. Tapi memang inilah dunia. Ada orang tersesat, ada orang terpedaya, ada orang kaya, ada orang miskin. Yang penting kita tetap dalam koridor syar'i. Ikuti apa katanya syariat. Jadi itu hujahnya orang-orang pria yang mengatakan semuanya terbaik dalil dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan lebih dahsyat lagi itu adalah hujahnya orang yang Yahudi. Makanya Allah bantah hulat walainu bima qalu fal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru tangan mereka yang dibelenggu dan mereka dilaknat gara-gara ucapan mereka, bahkan tangan Allah terbentang siang dan malam Allah mengeluarkan infak. Jadi Allah memang menguji, ini ada orang kaya, ini ada orang miskin. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, dia bersyukur atau tidak. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, dia sabar atau tidak. Ya, pantan kalau saya yang lainnya silakan. Ya memang benar Jadi dimulainya dari dalil dulu ya Tentang akal dan dalil Dimulai dari dalil dulu Lalu akal berusaha untuk bagaimana Supaya bisa menerima dalil itu Kan yang benar itu Al-ilmu qablal qawli wal amal Ilmu dulu Sebelum berucap dan sebelum berbuat Jadi dalil dulu Nah setelah dalil bagaimana arah kita Kita kerahkan untuk bisa menerima dalil itu secara logika Secara akal jadi yang benar itu tas tastadil tumatahkum. Kamu berdalil dulu, kemudian baru menetapkan hukumnya. Karena orang sekarang kebanyakan terbalik, tahkum cuma tas tastadil, menetapkan hukum dulu, setelah itu baru bingung cari dalilnya. Hasilnya adalah dia memaksa-maksakan dalil untuk sesuai dengan hukum yang telah diputuskan. Terlanjutnya dia putuskan hukum dulu. Jadi yang benar mengumpulkan dalil dulu, baru setelah itu memutuskan hukumnya. Jadi yang benar adalah dalil dulu, lalu akal dikerahkan untuk bisa menerima dalil itu. Apalagi sekarang sudah tersingkap kan, banyak hal tersingkap yang mungkin dulu dianggap tidak masuk akal, ternyata sangat masuk akal. Tentang pengharaman daging babi, tentang najisnya air liur anjing. Cara medis terbukti semuanya itu dan banyak hal-hal yang lainnya. Jadi dalil dulu, kemudian akal dikerahkan untuk bisa menerima dalil itu. Seandainya pun tetap tidak bisa menerima akalnya, maka kita menangkan dalil. Berarti akal kita belum sampai. Ya, kontrol kalau yang lainnya silakan. syukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkenaan dengan hadis ahad Kelompok tertentu tidak memakainya Dalam hal akidah Karena menganggap hadis tersebut bersifat Subut doni Prasangka sedangkan akidah atau iman adalah hal yang yakin pada masa Rasulullah SAW digunakan karena saat itu masih dalam masa tablir, sedangkan sekarang adalah masa takik sehingga hadis akad hanya bermanfaat bagi mohon penjelasannya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang ada berni ada kotai, Tapi semuanya tetap hujah Semuanya hujah itu Walaupun yang berni tidak sekuat yang kotai. Mutawatir itu qat'i, qat'iyatut dilalah. Kalau ahad dzanniyatu ad-dilalah. Tapi bukan berarti yang dzanni jangan ditafsirkan dengan bahasa ini prasangka, tapi tidak, tetap semuanya dalil. Memang dari segi kuatnya lebih kuat yang mutawatir. Seperti Al-Qur'an itu mutawatir. Jadi bukan berarti dzanni itu bukan dijadikan dalil. Sekarang kalau dalam akidah kita hanya memakai hadis yang mutawatir saja, berarti nggak ada akidah. Dan kelompok yang memakai akidah seperti ini, doni bukan dalil dalam akidah, mereka tuh nggak punya akidah. Tanyakan kepada mereka, mana buku akidahmu? Bingung, nggak punya akidah mereka. Bagaimana akidah mereka tentang hari akhir, tentang fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur, mereka punya enggak buku akidah? Patokan nggak punya, karena dianggap oleh mereka semuanya hadir ini adalah ahad, bukan hujjah. Lah kalau nggak punya akidah, lah terus mau, mau seperti apa? Ini Quran diapakan, sunnah diapakan? Ini semua kelompok umat Islam bermiliar-miliar manusia, mulai dari zaman dulu sampai sekarang meyakini semuanya, sementara dia tidak meyakini. Ini aneh sekali. Jadi kalau dia hanya mau dengan yang mutawatir saja, ya tidak ada bubar. Islam ini bubar, tidak ada Islam lagi sudah. Bikin agama baru. Jadi kelompok yang seperti ini coba tanyakan kepada mereka mana kitab akidahmu. Tidak punya kitab akidah mereka itu. Mereka itu hanya retorika, retorika. Di buku mereka itu hanya pembicaraan aja yang lebar. Dalil nggak ada. Karena memang mereka nggak mau dengan dalil. Jadi begitu. Memang ada doni, ada kot'i. Tapi bukan berarti yang doni nggak bisa dijadikan dalil. Dalil itu. Cuma tidak sekuat yang mutawatir. Kemudian yang lebih penting lagi, ikhwan wa bukankah tadi telah dijelaskan bahwa dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah kita mengikuti pemahamannya siapa? pemahamannya salah soleh. Ini loh kita akidahnya salah soleh, mulai dari zaman dulu sampai sekarang yang ada di depan kita yang kita pelajari akidahnya yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam Al-Tahawi yang wafat pada tahun 321 Hijriah yang beliau mengambil dari gurunya Imam Abu Hanifah dan seterusnya sampai kepada sahabat salafus soleh ya, ini akidahnya jadi masalahnya kamu milih akidahnya salafus soleh atau tidak jadi begitu Ya, saya kira mungkin itu dulu. Insya Allah kita tiap-tiap hari Kamis di Masjid Anur dan kita selesaikan dulu yang tadi sampai 12 poin. Kemudian baru kita masuk yang setelahnya yaitu akidah yang poin ke-83 sampai selesai insya allah Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa sallim tasliman katsiran. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا